kita akan memasuki surat yang baru yaitu surat An-Nazi'at di mana Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau menyatakan bahwa surat An-Nazi'at ini turun setelah surat An-Naba ya surat An-Nazi'at turun setelah An-Naba di mana An-Nazi'at ini juga merupakan surat Makiyah sama dengan surat An-Naba yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Dan juga sebagaimana dalam surat An-Naba ini sisi sisi kesamaannya bahwa di dalam Surat An-Naziat ini juga diperbincangkan di dalamnya selain menyampaikan satu kisah yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun laknatullah alaih di sana banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan kita semuanya tentang kehidupan kita yang akan kita lalui yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat nanti.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 Ya selain surat ini juga terkadang disebut dengan nama yang lain tapi yang paling terkenal dan paling banyak yang digunakan oleh para ulama mufassirin untuk menamai surat ini adalah dengan An-Naziat. Wan-Naziati gharqa. Menurut pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Ibnu Abbas, masyruq Sa'id bin Jubair, Abu Saleh, Abu Duha, As-Sudi dan para ulama mufassirin yang lainnya rahimahumullahu jami'an bahwa an-nazi'ati gharqa yaitu maknanya adalah malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa orang-orang kafir dengan keras dengan paksa berbeda dengan malaikat yang mencabut nyawanya orang-orang yang beriman. Maka wan nasyitati nashto. Yang pertama Allah mengatakan wan nazi'ati gharqa dan yang kedua wan nasyitati nashto. Demi malaikat yang mencabut nyawanya orang-orang kafir dengan paksa, dengan keras. Dan demi malaikat yang mencabut nyawanya orang-orang yang beriman dengan penuh kelembutan. Maka kembali Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naziat ini setelah sebelumnya menggunakan sebagian makhluknya untuk bersumpah maka beliau Allah Subhanahu wa taala pun bersumpah dengan menggunakan sebagian makhluknya yaitu malaikat bagi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apapun itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala kita tidak berhak untuk menanyakannya. Tidak berhak untuk mempermasalahkannya. Karena memang dia adalah al-fa'alu lima yurid. Maha melakukan terhadap setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Termasuk diantaranya adalah untuk bersumpah. Dan nanti juga di beberapa ayat di belakang Allah Subhanahu wa taala akan bersumpah dengan sekian banyak para makhluknya. Sebagian catatan yang diberikan oleh para ulama tentang bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan makhluknya ini menunjukkan bahwa makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai muksambih yaitu sesuatu untuk bersumpah ini memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan, memiliki kedudukan yang penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas malaikat yang ada di antara mereka mencabut nyawa yang caranya adalah dengan cara yang keras, kasar Namun juga ada yang mencabutnya dengan cara yang sangat lemah lembut, sangat halus Bahkan sebagian para ulama menyebutkan Bagaimana halusnya para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang beriman Ini mereka memperumpamakan dengan seseorang yang mengikat satu ikatan akan tapi sesuatu yang diikat tadi adalah sesuatu yang sering untuk dilepasnya, diikat dan kemudian dilepasnya. Jadi bukan model ikatan yang mati, bukan model ikatan yang tidak mau dilepas lagi. Jadi ikatan yang mudah untuk dilepas, yaitu mengkaitkan dua uh, ujung tali dan kemudian diikat. Nah, tatkala salah satu dari ujung tali itu ditarik, maka akan terlepaslah seluruh ataupun kedua ujung tali tersebut. Ini diantara bentuk gambaran yang disampaikan oleh ulama tentang mudahnya nyawa orang-orang yang beriman dicabut oleh malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama menggambarkan kenapa keadaan orang-orang kafir di dalam mencabut nyawanya ini dilakukan dengan paksa, dilakukan dengan cara yang keras. Karena sesungguhnya malaikat yang diberikan tugas untuk mencabut nyawa orang kafir ini memanggilnya dengan panggilan yang tidak dia sukai, yang tidak disukai oleh orang yang hendak dicabut nyawanya. Dengan nama-nama yang dia benci, dengan panggilan-panggilan yang membuat dirinya marah, enggan untuk uh, memenuhi panggilan tersebut, enggan dia. Bisa semisal dengan ucapan ini hanya perumpamaan, ya akhriji ayyatuhan nafsi eh, ayyatuhan nafsa al-khabisata allati kanat fil jasadil khabisi. Keluarlah engkau wahai jiwa yang buruk, yang jelek, yang bersemayam di satu tubuh yang jelek. Akhriji ila ghadabillah, keluarlah menuju kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala mendengarkan panggilan-panggilan dan ancaman yang menakutkan semacam itu, maka keadaan roh orang-orang kafir itu enggan untuk memenuhi panggilan malaikat. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh malaikat pencabut nyawa ini kepada ruh-ruh orang yang beriman. Di mana mereka memanggil dengan nama-nama yang sangat dia sukai dengan panggilan-panggilan yang sangat dia sukai dan kemudian juga orang-orang yang beriman tatkala hendak meninggal ini diberikan berbagai macam kabar gembira oleh malaikat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semuanya ke dalam golongan hamba-hambanya yang beriman yang malaikat akan mencabut nyawa kita dengan ataupun dalam keadaan penuh kasih sayang dalam keadaan yang sangat mudah satu contoh malaikat akan mengatakan akhriji ya ayyatuhan nafsat thayyibata allati kanat fil jasadit thayyibi akhriji ila ridwanillah Wahai jiwa yang baik Yang bersemayam Yang tinggal Pada jasad yang baik Keluarlah engkau Menuju kepada Keriduan Allah subhanahu wa ta'ala Keluarlah engkau menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala Ataupun panggilan-panggilan Yang semakna dengannya Sehingga Roh orang-orang yang beriman itu begitu bersemangatnya tatkala mendengar, mendengarkan panggilan yang indah, panggilan yang baik, panggilan yang menyenangkan, menyejukkan hati, maka serta-merta mereka pun memenuhi panggilan tersebut. Sehingga laksana dua ujung tali tadi ketika disentuh sedikit saja, satu ujung tali ditarik maka akan lepaslah kedua talinya. Itulah gambaran mudahnya malaikat di dalam mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Kitabur Raqaiq, Imam Muslim di dalam kitab zikir dan doa dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man karaha liqa Allah karaha Allah liqa'ahu Barang siapa yang senang bahagia, berbangga untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun suka untuk menjumpai dirinya, untuk bertemu dengan dirinya. Wajah minhum mudah-mudahan Allah jadikan kita bagian dari mereka. Wa dan barang siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun membenci untuk bertemu dengan dirinya. Qalat Aisyah, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu taala berkata, "Ya Rasulullah, inna lanakrahal mauta." Inna lanakrahul mauta. Wahai Rasulullah, tentulah setiap kita takut ataupun benci dengan kematian. Faqal maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Laisa dalika'. Maknanya bukan seperti itu. Walakinnal mu'minu walakinnal mu'mina idza hadrahul mautu busyira bi ridwanillahi wa karamatihi falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu fa ahabba Allah wa habballahu liqa'ahu Maka sesungguhnya orang-orang yang beriman tatkala kematian itu menghampiri dirinya maka akan diberikan kabar gembira kepada dirinya dengan berbagai macam keridhaan Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya keutamaan yang hendak Allah berikan kepada dirinya. Maka tatkala orang yang beriman mendengarkan kabar gembira tersebut, tidak ada sesuatu pun yang lebih dia cintai ketimbang apa yang ada di hadapannya, yaitu janji-janji tersebut, kabar gembira tersebut. Maka seketika itu dia pun sangat cinta, sangat suka sangat gembira untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun kemudian sangat mencintai dirinya. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. azani Allah wa iyyakum jami'an. Itulah gambaran yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita tentang keadaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Sehingga mereka pun seketika itu cinta, gembira untuk bertemu dengan sang penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menjanjikan berbagai macam balasan yang baik untuk dirinya. Sebagai sebuah gambaran tatkala ditawarkan kepada kita yang boleh jadi kita semisal tinggal di sebuah rumah reot ataupun gubuk, gubuk reot yang sudah mau roboh. Kemudian kita diperintahkan untuk keluar dari rumah tersebut dan berpindah ke satu rumah yang sangat indah. Dindingnya marmer, apalagi lantainya. Kamar-kamarnya pun sangat indah dan luas. Hidangan di ruang tamunya pun begitu beraneka ragam. Dan tatkala kemudian kita diperintahkan untuk keluar menuju rumah yang telah dijanjikan sebagai gantinya tentunya kita pun akan segera keluar meninggalkan rumah tersebut dan menuju rumah yang indah. Inilah gambaran roh orang-orang yang beriman tatkala diberikan kabar gembira kepada dirinya maka dengan serta merta dia pun keluar meninggalkan jasadnya menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. wasabihat sabha. Dan demi malaikat yang bersegera untuk turun ataupun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana cepatnya turunnya air hujan tatkala sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana cepatnya perpindahan siang dan malam bulan dan matahari maka mereka tidak tawar-tawar lagi tatkala memang sudah waktunya maka langsung berpindah itulah gambaran para malaikat al-muqarrabun yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang la ya'sunallah tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka mereka sangat cepat untuk melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Kullun fi falakin yasbahun. Di dalam salah satu ayatnya Allah menggambarkan tentang keadaan para malaikat di mana tiap-tiap mereka para malaikat di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bersegera untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertugas mengatur hujan, angin, ada yang bertugas mengatur gunung, ada yang bertugas mengatur tetumbuhan, bebijian dan selainnya, bertugas mencabut nyawa, meniup trompet dan seterusnya maka mereka senantiasa dalam keadaan bersegera terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana para malaikat ini memiliki kekuatan yang jauh lebih besar, yang lebih hebat ketimbang kekuatan yang dimiliki oleh para jin. Di mana para jin ini pun memiliki kekuatan yang lebih hebat ketimbang kekuatan yang dimiliki oleh manusia secara umum, ya, secara umum, bukan person per person. Di mana Nabi Sulaiman alaihissalam beliau mengatakan, "Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi 'arshiha qabla an ya'tuni muslimin." Maka Sulaiman berkata, "Wahai sekalian para hadirin, siapakah di antara kalian yang mampu mendatangkan singgasananya ke sini kepada saya sebelum orang-orang yang berserah diri itu membawanya ke sini?" Qala ifritun al jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alaihi laqawiyyun amin. Maka ifrit yang merupakan sebagian ataupun merupakan uh, anggota jin makhluk yang berspesies jin maka dia mengatakan aku akan membawa mendatangkan singgasana tersebut ke hadapanmu wahai Sulaiman sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu dan sungguhnya untuk melakukan hal itu aku adalah orang yang kuat lagi dipercaya ini perkataan jin yang menyanggupi tawaran dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang beliau menyatakan siapakah di antara kalian yaitu tatkala Nabi Sulaiman berbincang-bincang eh, kepada makhluk yang gaib. Nah, sebelum orang-orang muslim itu datang, maka siapakah di antara kalian yang mampu untuk menghadirkan membawa singgasana tersebut ke hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Qala alladhi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ya, ini surat An-Naml ayat yang ke-38 ya 38. Maka hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ilmu tentang Alkitab mengatakan, "Aku akan mendatangkan kehadapanmu sehingga sana tersebut sebelum engkau mengedipkan matamu ya, ataupun dalam eh, sekejap mata, ya dalam sekejap mata. Itu tatkala seseorang memecamkan mata kemudian membukanya kembali maka sebelum dia memecamkan kembali ya, maka malaikat tadi sanggup untuk mendatangkan singgah sana maka ketika itu Nabi Sulaiman kemudian langsung bisa melihat ya sana kerajaan yang ditawarkan agar makhluk yang ada di hadapannya itu mendatangkannya. Maka setelah itu Nabi Sulaiman pun mengatakan ya, beliau bisa berbincang-bincang dengan berbagai macam makhluk, diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memerintah kalangan jin dan bahkan malaikat pun berkenan untuk mengorbankan tenaganya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun demikian seorang hamba yang soleh Beliau mengatakan Qala hada min fadli rabbi Liyabluwani a ashkuru am akfuru Ini merupakan keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala Rabku berikan kepada diriku Untuk mengujiku Apakah aku akan bersyukur kepada Allah azza wa jalla Ataukah aku akan mengingkari kufur kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala maka para ulama mufassir secara umum mengatakan bahwa hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang Alkitab itu adalah malaikat. Ya, untuk membawa singgasana kepada Nabi Sulaiman dari Yaman. Dan Nabi Sulaiman ketika itu bertempat di Syam. Yang sekarang Syam namanya Suriah dengan sekejap mata, ya dengan sekejap mata. Sungguh ini kemampuan yang luar biasa. Siapakah di antara kita manusia yang mampu dalam waktu yang sangat-sangat singkat, ya sekejap mata bisa mendatangkan uh, sesuatu benda yang begitu besarnya antar negara dari Yaman ke Syam. Yang ini jin menyanggupi, namun waktunya waktu yang ditawarkan lebih panjang ketimbang waktu yang ditawarkan oleh malaikat. Ya. Ini dilihat dari sudut pandang kekuatan, ya, kekuatan fisik semata maka sungguh manusia ini adalah makhluk yang lemah. Jangankan kepada dibanding dengan jin ataupun dibanding dengan malaikat. Manusia sungguh kalau dibanding dengan semisal secara umum sapi saja. Ya. Satu sapi untuk merobohkan satu sapi terkadang membutuhkan lima, enam bahkan sampai puluhan orang. Dengan harimau, dengan singa dan seterusnya sungguh manusia adalah lemah. Meskipun manusia mungkin lebih kuat dari sebagian makhluk yang lainnya. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia bukan semata-mata karena kekuatan fisik akan tapi karena akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Sehingga tatkala manusia ini bisa memanfaatkan akalnya, maka dia akan bisa berpindah dari kehinaan hewan menuju kepada kemuliaan manusia. Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayatnya eh, kalau tidak salah di dalam eh, surat Al-A'raf Walakat darak nali jahannam kasiran minal jinni wal ins lahum kulubun la ya'qiluna biha walahum udunun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika ka'al an ulaika kal an'ami bal hum adall Sungguh akan aku lemparkan ke dalam neraka jahanam itu sebagian besar manusia dan sebagian besar dari kalangan jin. Kenapa demikian? Karena mereka Allah Subhanahu wa taala berikan hati akan tapi tidak mereka gunakan untuk berpikir, tidak mereka gunakan dengan sebaik-baiknya. Akalnya tidak difungsikan. Mereka diberikan telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, ayat-ayat Allah. Mereka diberikan dua mata namun tidak dia gunakan untuk melihat perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirinya itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah menjanjikan kebanyakan manusia dan jin itu akan dilemparkan dari eh, akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang diselamatkan dari neraka jahanam. Fasa Fassabiqati sabqa. Ya, fasa sabqa. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan keadaan malaikat yang begitu cepat turun, ya sebagaimana tadi turunnya air hujan dari langit ke bumi. Yang ini menunjukkan juga begitu responnya, cepatnya mereka untuk beramal maka fassabiqati sabqa, para malaikat itu memang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang saling berlomba. Saling berlomba untuk bersegera menuju kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, ini sebagaimana e, dalam surat At-Tahrim yang tadi telah kita sampaikan. Yaitu alaiha malaikatun ghiladun syadidun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di neraka itu ada para malaikat yang serem, perkasa, kuat, yang mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Tatkala Allah memerintahkan si fulan itu ahli neraka, maka mereka akan langsung dimasukkannya ke neraka. Tatkala Allah memerintahkan kepada mereka para malaikat semisal untuk membakar dirinya, maka langsung dibakar. Dan malaikat penunggu neraka ini sangat beda jauh dengan orang-orang yang diberikan tugas untuk menunggu penjara. Tatkala melihat senyuman yang diiringi dengan lembaran beberapa kertas, eh, lembar kertas, maka langsung berubah keadaan para penunggu penjara, sebagiannya tidak seluruhnya. Namun malaikat penunggu neraka tidak akan bisa ditaklukkan oleh siapapun. Mereka hanya taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, "Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun." Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Dan di sisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang la yastakbirun, tidak menyombongkan diri, ya tidak menyombongkan diri. Mereka perkasa namun tidak sombong. Tidak pernah menolak untuk beribadah kepada Allah. Bahkan mereka selalu menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan mereka tidak pernah berputus terus-menerus di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Dan tidak pernah putus. Senantiasa mereka menjalankan dari waktu ke waktu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka mereka adalah para malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang secara umum seluruhnya mereka adalah makhluk yang begitu cepat merespon setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia, ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat dan bahkan ada yang tidak mau untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal mudabbirati amro. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ataupun bersumpah dengan salah satu di antara tugas mereka para malaikat di mana malaikat-malaikat itu diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masingnya untuk mengurus satu urusan-urusan tertentu. Seperti Jibril Allah Subhanahu wa taala berikan tugas untuk memberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba Allah yang ada di muka bumi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Israfil Allah Subhanahu wa taala berikan tugas untuk meniup trompet dan niupnya tidak banyak, hanya dua kali, ya, hanya dua kali. Mungkin kalau kita manusia bosan dan nggak sabar, kenapa? Begitu lama menunggu antara tiupan pertama dan kedua dan bahkan untuk menunggu tiupan yang pertama itu harus menunggu sekian lama. Namun malaikat sekali lagi mereka taat kepada perintah Allah dan tidak mau coba-coba meniup meniup sebelum waktu yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada malaikat yang lain seperti Mikail yang Allah Subhanahu wa taala berikan tugas untuk mengurus ya, hujan, mendung, tetumbuhan dan yang lainnya. Di sana ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tugas ya, untuk mencabut nyawa. Ada yang Allah berikan tugas untuk menjaga neraka. Ada yang Allah berikan tugas untuk menjaga surga dan seterusnya. Ala kulli hal setiap mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan tugas maka mereka senantiasa menjalankannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beberapa ayat ya Di dalam empat ayat ini Bersumpah dengan tugas para malaikat ya Dengan tugas para malaikat uh, Ataupun lima ya Lima وَالنَّازِعَةِ غَرْقَ wannasyatati nashta وَالسَّابِحَةِ sabha فَالسَّابِقَةِ sabqa فَالْمُدَبِّرَةِ amra bersumpah dengan malaikat yang tadi kita telah sampaikan di muka tatkala Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan salah satu dari makhluknya ini menunjukkan tentang keutamaan, kemuliaan, kelebihan dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai muksambih ataupun alat untuk bersumpah tersebut. Dan di sini yang Allah jadikan sumpah adalah para malaikat yang memiliki spesifikasi sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang begitu cepat untuk melakukan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yauma tarjufur rajifah tatbauhar radifah. Yaitu pada suatu hari yang ketika itu ditiup satu tiupan yang akan mengguncang dengan guncangan yang sangat dahsyat yang mengguncang alam semesta ini, yaitu tiupan yang pertama. Maka seakan-akan setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang eh, bahkan Allah bersumpah dengan menyebutkan beberapa tugas para malaikat di antaranya adalah para pencabut nyawa ya apa malaikat pencabut nyawa yang akan mencabut nyawanya dalam dalam dua keadaan baik dengan kasar ataupun dengan sangat lembut maka seakan-akan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar disampaikan kepada manusia udzakkiru ya Muhammad wa dzakkirin nasa bihadil yaum al adzim aku mengingatkan dirimu wahai Muhammad dan ingatkanlah manusia dengan hari yang sangat agung ini. Yaitu apa? Yauma tarjufur rajifah. Satu hari yang tatkala ditiup satu tiupan yang kemudian akan mengguncang alam seluruhnya. Yang digambarkan maka gunung-gunung akan menjadi seperti uh, apa namanya batu yang berterbangan. Seperti layaknya kapuk saja. Padahal kita tahu bahasanya gunung adalah sebegitu besar dan beratnya. Merupakan benda yang sangat besar. Namun itu nanti di umul kiamah akan berhamburan. Bumi akan mengeluarkan seluruh apa yang ada di dalamnya. Seluruh orang yang hamil akan menggugurkan kandungannya. Seluruh orang yang sedang menyusui akan membuang bayi yang sedang disusuinya. Sungguh hari yang sangat agung. Hari yang sangat besar, hari yang sangat menakutkan. Tadbau radifah yang kemudian diikuti oleh tiupan yang kedua. Ya, diikuti oleh tiupan yang kedua. Jadi tatkala tiupan yang pertama itu ditiup oleh malaikat yang diberikan tugas untuk meniup sangkakala tersebut yaitu Israfil maka seluruh manusia dan jin yang hidup di muka bumi akan mati. Dan kemudian datanglah tiupan yang kedua. Di mana ketika tiupan yang kedua ini telah ditiup oleh malaikat maka keadaannya berubah. Mereka semuanya akan dibangkitkan. Orang yang paling awal sampai orang yang terakhir, maka mereka semuanya akan dihidupkan kembali. Maka sungguh sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan satu yang teramat sangat berat dalam pandangan kita. Yang kalau kita bayangkan Mungkin seandainya kita Memiliki satu alat tertentu Yang sudah kita hancurkan Dan kemudian kita diperintahkan Untuk menyusunnya kembali Betapa sulitnya Betapa membutuhkan waktu yang sangat panjang Dan bahkan mungkin kita tidak mampu untuk Merakitnya kembali Sehingga menjadi satu alat yang Hidup sebagaimana keadaan semula Dan ini hanya satu namun bayangkan bahwa ketika itu Allah Subhanahu wa taala mematikan seluruh manusia, mematikannya dalam satu waktu, dalam sekejap mata. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menghidupkannya dalam lahdoh, dalam sekejap mata, dalam waktu yang sangat singkat. Dan itulah memang tatkala Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk melakukan suatu tinggal mengatakan kun jadilah fayakun dan maka kemudian jadilah yang kita semuanya tidak ada yang tahu berapa jumlah manusia dan berapa jumlah jin yang Allah matikan dan kemudian Allah hidupkan kembali dalam waktu yang sama dan waktu yang sangat-sangat singkat namun itulah Allah Subhanahu wa taala. Mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya fa inna ma hiya zajratun wahidah. Hanya dalam pengembalian sekali pengembalian. Dari keadaan mati menjadi hidup padahal jumlahnya sebegitu banyaknya. Maka pada saat itu keadaan hati keadaan orang-orang yang kafir itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulubu yawma idin wajifah. Keadaan hati, yaitu hatinya orang-orang kafir sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Absaruha khashi'ah. Dan pandangan mereka tertunduk takut tidak berani mengangkat kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun bisa kita uh, eh, analogkan kepada kita pada saat kita semisal dibentak oleh seorang yang sangat kita takuti. Maka kita tentunya akan mengangkat kepala pun tidak berani. Apalagi sampai kemudian kita menatapnya dengan tatapan yang sama sebagaimana tatapan orang yang kita takuti. Ini kepada sesama makhluk. Maka bagaimana lagi ketika itu tatkala yang ada di hadapan kita adalah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala. yang ketika itu tidak ada lagi raja selain Allah Subhanahu wa taala. Di dunia yang masih banyak raja, masih banyak orang yang kita takuti saja dengan orang yang mungkin rendah Tatkala kita dibentak, takut untuk kemudian mendongakkan kepala kita. Itulah gambaran orang-orang yang kafir tatkala melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu pula sudah terpampang di hadapannya karena sudah diperlihatkan e, tatkala di alam kubur ya, tiap pagi dan sore di hadapan dirinya. Sehingga langsung sudah terbayang yang di hadapannya adalah neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat as Sura ayat ke ayat ke-45. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina min adh-dhulli yanzuruna min tarfin khafi. Dan engkau akan melihat wahai Muhammad mereka orang-orang kafir tatkala dihadapkan kepada mereka neraka jahanam maka mereka menunduk mereka takut hina dirinya tidak bisa tidak berani melihat Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla dan tidak kuasa untuk melihat dahsyatnya neraka kecuali dengan semata-mata melirik saja dengan pojok penglihatan. Fa ma hiya zajratun wahidah fa idahum bisahirah. Imam Mujahid <clears throat> salah seorang tabi'i mengatakan fa ma hiya zaj'ratun wahidah. Dan hanya saja pengembalian ketika itu yaitu pengembalian Allah Subhanahu wa taala dari keadaan matinya manusia, dari keadaan hancur luluhnya seluruh kita manusia kecuali ajsadul anbiya, kecuali jasad para nabi memang tidak dimakan oleh tanah. Dalam hadis Bukhari dikatakan bahasanya innallaha harrama alal ardi ayyakula ajsadal anbiya'i. Sunnah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada tanah untuk memakan jasad para nabi. Maka jasad para nabi seluruhnya mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Nabi akhir zaman itu Rasulullah Muhammad SAW dalam keadaan utuh. Namun seluruhnya kecuali juga Fir'aun. Ya. Fir'aun memang Allah abadikan. Ketika Allah tenggelamkan di Laut Merah, maka jasadnya masih utuh dan itu Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam rangka sebagai pelajaran umat-umat yang hidup setelahnya. Dan masih abadi sampai sekarang e, jasadnya Fir'aun ini makhluk di dunia yang paling kafir, ya paling kafir. Di mana berani mengatakan wa ana rabbukumul ala sebagaimana dalam ayat nanti aku adalah rob kalian yang paling tinggi. Maka Allah abadikan seseorang yang berani melakukan kekufuran yang paling kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pelajaran. Adapun yang selainnya maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan. <clears throat> Ya Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Namun itu fa inna ma hiya zajratun wahidah. Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk mengembalikannya dalam sekali pengembalian. Langsung menjadi makhluk yang hidup. Inilah kata al-mujahid. Ibrahim At-Taimi mengatakan, "Asyaddu ma yakunu ar-Rabbu azza wa jalla ghadban ala khalqihi yauma yab'atsuhum." Kata Ibrahim At-Taimi bahwa puncak kemurkaan Allah Subhanahu wa taala Puncak kemurkaan Allah Subhanahu wa taala adalah pada saat Allah Subhanahu wa taala membangkitkan makhluknya dari kuburnya. Wa qala Hasan al-Basri dan Hasan al-Basri mengatakan zajratun minal ghadabi. Ini pengembalian karena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang lain seperti Abu Malik dan uh, Rubai bin Anas yang mengatakan zajratun wahidah hiya an-nafkhatul akhirah. Dia adalah tiupan yang kedua. Ya tiupan yang kedua. Yaitu maksudnya dengan tiupan yang kedua itu kemudian kembalilah manusia yang semula telah hancur, lebur menjadi manusia yang hidup dalam keadaan yang sama. Dalam keadaan yang sama seperti ketika manusia terlahir ke muka bumi. Ya. Semua manusia yang terlahir ke muka bumi dalam keadaan mohon maaf khufatan uratan buhman ghurlan seluruh manusia yang terlahir ke muka bumi dalam keadaan tidak beralas kaki tidak berpakaian belum dihitan dan tidak memiliki apa-apa <clears throat> jadi kalau kita lihat betapa kayanya betapa tingginya status sosial manusia ketika dewasa namun ingatkanlah eh, bahwa pertama kali Anda ketika muncul ke muka bumi dalam keadaan seperti itu. Tak berpakaian, tak beralas kaki, belum berkhitan dan tidak memiliki apa-apa. Dan ketika itulah pada saat tiupan sangka kala yang kedua itu, maka manusia keadaannya sama. Sehingga Ibunda Aisyah radhiyallahu taala bertanya kepada Rasulullah SAW, Nadara ba'duna ila ba'din ya Rasulullah. Kalau begitu berarti kita salah seorang di antara kita akan melihat kepada sebagian yang lain. Yang perempuan melihat kepada yang lelaki dan lelaki melihat aurat perempuan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, bahwasanya pada hari itu perkaranya sangat besar, sangat agung sehingga tidak sempat yang namanya seorang melihat aurat lawan jenisnya." Bisa kita bayangkan tatkala semisal kita mengalami bencana seperti eh, tahun 2006 kemarin, ya, ada gempa di Bantul yang kemudian menyebabkan sebagian manusia meninggal dunia. Pada saat itu sungguh orang dalam keadaan ketakutan yang luar biasa, bahkan orang yang waras pun menjadi seperti tidak waras. Yang semula orang yang cerdas pun kecerdasannya menjadi hilang. Kita ingat tatkala telah terjadi gempa yang kemudian merenggut beberapa nyawa, ribuan nyawa manusia. Dan kemudian datanglah berita dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu para perampok, mengatakan bahasanya akan segera datang tsunami. Ya, akan segera datang tsunami. Ya, maka saya masih ingat betul di Pegung Raya ini dulu berkumpulnya kaum muslimin mereka ketakutan, mereka menangis luar biasa. Bahkan sebagian saya lihat ada sebagian bahkan dosen-dosen senior di UGM pun ikut lari ke arah Kaliurang supaya tidak terkena tsunami. Maka kalau akal kita waras, tidak kemudian e, kalut ketika itu, tidak mungkin tsunami itu kemudian sampai ke daerah sini. Yang sini dengan laut selatan itu selisihnya ratusan meter ataupun sekian puluh meter padahal tsunami itu maksimalnya hanya 14,5 meter. Ini sudah tidak mungkin sampai sini. Namun karena kalutnya suasana, maka keadaannya luar biasa. Ya, cerita-cerita histeris kita dengarkan. Orang pun kemudian berlarian sampai ke kali orang dan seterusnya. Itu baru keadaan yang belumlah sampai guncang eh, bumi ini diguncang berbalik menjadi 180 derajat. Hanya beberapa guncangan yang sangat kecil. Itu pun sudah menjadi ketakutan yang luar biasa. Namun guncangan ketika itu sungguh guncangan yang luar biasa yang akan menjadikan sebab seluruh manusia akan hilang akal warasnya. Seperti orang yang mabuk padahal mereka wa mahum bisukara mereka tidaklah mabuk. Fa idahum bisahiroh maka ketika itu mereka akan berada tiba-tiba berada di satu tempat ya di satu tempat itu di satu bumi yang rata ya yang rata. Dikatakan sebagai bumi yang sangat putih yang rata namun tidak sebagaimana buminya yang ada kita sekarang ini. Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Yang pada saat itu bumi akan dirubah tidak sebagaimana bumi yang kita tempati sekarang ini. Maka seluruh manusia berada di satu dataran yang sama, ya, di satu bumi yang sama untuk mempertanggungjawabkan setiap amalan yang telah dia lakukan kehadapan hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan pada saat itu seluruh manusia dalam keadaan membutuhkan yang namanya bantuan. Ya, seluruh manusia membutuhkan yang namanya pertolongan dan pertolongan yang ada pada saat itu hanyalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sambung pada waktu yang akan datang bidznillahi taala. Dan kita masuk pada sesi tanya jawab kemarin ada beberapa uh, pertanyaan yang belum sempat kita jawab. Kalau uh, kalau bisa insya Allah kita jawab, namun kalau tidak bisa tentunya tidak akan kita jawab. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Apa saja yang perlu diperhatikan mengenai hak terhadap saudara seiman? maksimal yang bisa kita usahakan untuk saudara seiman adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah salah seorang di antara kalian dikatakan beriman dengan iman yang sempurna sehingga dirinya mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Artinya dijelaskan oleh para ulama tatkala Seseorang senang ketika dirinya mendapatkan berbagai macam kenikmatan, baik kenikmatan yang khisiyah ataupun eh, baik kenikmatan yang apa namanya yang indrawi ataupun non indrawi, kita senang maka hendaknya kita pun ikut senang tatkala saudara kita mendapatkan apa yang sebagaimana apa yang kita dapat. Dan kita akan bersedih hati tatkala kita mendapatkan berbagai macam kesusahan, musibah dan seterusnya, maka kita pun tidak cukup bersedih tatkala saudara kita mendapatkan sesuatu yang sama dengan apa yang kita dapatkan. Ini maksimalnya. Maka minimalnya hendaknya kita berusaha bersikap kepada mereka dengan sesuatu yang kita senang seandainya kita itu diperlakukan dengan perlakuan tersebut. Ini sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari eh, dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Itu kita diperintahkan untuk menyikapi, bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain sebagai eh, dengan model interaksi yang kita itu suka. Seandainya interaksi itu diperlakukan kepada diri kita. Bagaimana cara menyampaikan nasihat kepada orang yang merasa paling benar dan tidak mau kalah? Tinggalkan. Kalau memang ada orang yang tipikalnya seperti itu, ya, diingatkan susah dan selalu merasa benar, tidak mau kalah, maka tinggalkan Berarti kalaupun kita mengingatkan kepada dirinya, bahkan mungkin mau beradu argumentasi pun tidak berguna, maka tinggalkan. Sebagaimana dalam hadis yang kemarin telah kita sampaikan riwayat Abu Dawud, bahasanya orang yang meninggalkan jidal, eh, meskipun dirinya dalam keadaan yang benar, maka Allah akan berikan hadiah di tepi surga. Ya, surga bagian pinggiran. Dan barang siapa yang meninggalkan dusta meskipun hanya e, sendokuro maka Allah akan berikan wastil jannah, surga bagian tengah dan barang siapa yang memiliki akhlak yang mulia maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dirinya hadiah surga yang paling tinggi. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah mengulang e, menggulung lengan baju ketika sholat termasuk kesalahan dalam sholat? Ini satu hal yang dimakruhkan, ya satu hal yang dimakruhkan. Eh, apalagi eh, dan ini melipatnya melipatnya itu lebih-lebih lagi tatkala melipatnya seperti orang yang melipat lengannya ketika seorang itu hendak misalnya beradu fisik ataupun melipatnya seperti tentara. Ya, jadi biar kelihatan apa namanya eh, kehebatan tubuhnya gitu ya atletis tubuhnya biar kelihatan. Maka ini termasuk di antara uh, satu hal yang dimakruhkan. Bagaimana apabila niat awal, niat awal melakukan sesuatu bukan lillahi ta'ala sehingga mengulangi untuk melakukan hal itu. Ya kalau memang dia sadar, dia sadar tatkala ingin melakukan satu perkara itu ini betul bukan karena Allah. Misalnya Anda ingin sholat. Sholatnya tadi itu saya bukan karena Allah tapi karena malu dengan karena malu dengan atasan misalnya, maka batalkan saja. Yang memang kaidah dasarnya la, kata Allah Subhanahu wa taala wala tubtilu a'malakum. Dan janganlah kalian membatalkan menggugurkan amalan-amalan kalian. Tapi ini adalah manakala amalan-amalan tersebut adalah amalan yang sahih. Takwilnya seperti ketika Rasulullah mengatakan la yansarifu ahadukum. Janganlah salah seorang di antara kalian berpaling hatta yasmau sautan au yajidu rihan. Sehingga dirinya itu mendengarkan e, suara tertentu ataupun mencium bau tertentu. Itu maksudnya seseorang yang sedang sholat dan kemudian e, dirinya merasa seperti e, apa namanya kentut gitu ya. Berarti ini berpaling karena apa? Karena adanya alasan yang syar'i maka diperbolehkan sebagaimana alasan yang syar'i adalah tatkala seorang melakukan satu perbuatan dan dia sadar bahasanya itu bukan karena Allah, maka dia pada saat itu malah memang harus membatalkan, bukan hanya apakah boleh akan tapi harus membatalkan. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah benar watak ataupun kepribadian kita tidak bisa dirubah Karena sudah dari sononya Padahal waktu ini eh, Padahal watak ini merugikan orang lain Wallahu ta'ala yang namanya watak itu bisa dirubah ya, namanya watak itu bisa dirubah. Akhlak kepribadian, karakter itu bisa dirubah. Akan tapi memang merubah karakter itu bukan merupakan perbuatan yang mudah. Dalam hal ini dulu pernah kita sampaikan e, buku yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalal Utsaimin yaitu mengenai al-akhlakul karimah. Ya, akhlak karimah di sana beliau menyampaikan bahwasanya akhlak itu ada dua, karakter itu ada dua, yaitu karakter bawaan, jibilah, dan karakter muktasabah, yaitu karakter yang diusahakan. Dan ini e, bisa kita perkuat dengan dalil dari Rasulullah dalam hadis Bukhari dan yang lainnya, itu tatkala e, Bukhari dan yang lainnya, seperti tatkala Rasulullah bersabda, memberikan perumpamaan kepada kita bahasanya ada teman buruk, ada teman baik. Teman buruk itu seperti apa namanya tukang pandai besi, tuk, eh, teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Maka dekat-dekatlah dengan eh, tukang minyak wangi yang kita akan senantiasa mencium baunya dan bahkan mungkin bisa mudah membeli dan bahkan maksimalnya bisa dikasihnya. Kalau berdekatan dengan tukang pandai besi maka mungkin akan yang setiap saat kita akan cium bau busuk, mungkin baju kita akan terkena percikan apinya dan bahkan mungkin kita akan terbakar. Dalam sabda yang lain lewat Abu Daud Rasulullah mengatakan eh, al mar'u ala dini khalili bahasanya seorang itu sangat tergantung dengan agama temannya maka fal yang durahadukum ila man yukhalil perhatikanlah siapakah orang yang hendak dia jadikan sebagai teman dekatnya. Ya, apakah benar tadi watak itu tidak bisa, bisa uh, tidak bisa dirubah? Maka jawabnya insya Allah taala bisa dirubah. Ya, bisa dirubah. Tentunya yang pertama caranya dengan memperbanyak menghadiri majelis ilmu yang pertama, yang kedua carilah teman-teman yang soleh, carilah teman-teman yang baik agar senantiasa bisa mewarnai diri kita. Yang ketiga tentunya kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Yang keempat kita bisa meninggalkan eh, apa namanya tempat-tempat yang akan menjadikan sebab kita mempertahankan watak buruk kita. Dan ini bisa dilihat pada kitab Riyadus Solihin bab yang pertama yaitu niat yang ikhlas tatkala Rasulullah SAW afan tentang bab taubat ya tentang bab taubat ketika Rasulullah menyebutkan tentang qatilul mi'ah ya salah seorang yang memiliki profesi sebagai pembunuh dan dia bahkan sudah membunuh 100 nyawa maka dia diperintahkan oleh salah seorang yang ditanya ketika itu agar meninggalkan tempat yang buruk ya bi'ah yang buruk menuju kepada bi'ah tempat yang baik dan yang kelima di antara yang bisa diupayakan adalah memperbanyak ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menurunkan rasa keakuan yang tinggi sehingga merasa lebih baik dari orang lain? Ini adalah sifat sombong. Ya, ini adalah sifat sombong. Ya, kata Rasulullah SAW, bahasanya sombong adalah batrul hak wa ghamtun menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Maka ingatlah orang yang sombong dan sombong itu kata Rasulullah adalah selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berani e, sombong berarti dia telah berani merebut hak Allah Subhanahu wa taala dan sudah barang tentu orang yang berbuat lancang kepada Allah balasannya adalah neraka jahanam wal billah. Setelah jika kelak di surga laki-laki akan mendapatkan bidadari bermata jeli Lalu bagaimana dengan wanita ahli surga uh, ah, Masya Allah Ja'alanahullahu wa uh, ahlaha Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita menjadi ahli surga Para ahwat Rahimakunallah jami'an Itu yang memang disebutkan Bahasanya laki akan mendapatkan Bidadari di surga nanti yang bermata jeli Bagaimana dengan Eh, perempuan. Yang perlu kita pahami gini saja mudahnya. Nanti kalau apa detailnya kan macam-macam. Bagaimana nanti bentuk e, eh, lelakinya, tangannya gimana, kakinya gimana. Tidak usah seperti itu. Yang perlu kita sadari bahasanya tidak ada seorang yang tidak puas yang tinggal di surga. Sehingga di dunia ini pun Allah memberikan syariat kepada para lelaki untuk ta'adud. Ya, untuk ta'adud mendapatkan empat istri itu di dunia dan tatkala memang suami di dunia itu dia bisa adil sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya maka tentunya empat perempuan tadi akan merasa puas ini baru di dunia perempuan akan puas dengan suaminya yang eh, yang hanya satu sementara dia harus membagi cintanya kepada empat istrinya enggak usah khawatir tentang bagaimana detailnya wallahu taala Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya Agar eh, Allah selalu dalam hati saya Agar tidak ragu dengan Allah Karena uh, Karena sebuah angan-angan Yang pertama Yang saya pertegas dulu bahasanya Kalau istilah Allah ada di dalam hati saya ini Saya kira kurang tepat ya Kurang tepat Karena boleh jadi pemahaman ataupun kata-kata ini muncul dari pemahaman bahasanya Allah itu adalah wihdatul wujud. Allah itu menyatu dengan makhluknya. Ya Allah menyatu dengan makhluknya. Maka yang lebih tepat adalah kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah tentang ihsan. Itu antak budallah ke anak tarahu fa takun tarahu fa inahu yaraka. Seakan-akan kita tuh senantiasa melihat Allah. Itu ungkapan yang saya kira lebih selamat dan lebih tepat. Ya, supaya kita semakin mantap keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka pelajarilah tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, kemudian eh, tentang balasan-balasannya di dunia ataupun lebih-lebih lagi di akhirat dan seterusnya. Sehingga kita akan memperoleh keyakinan yang semakin kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Taubatan seperti apa yang akan segera nyamankan hati? Ya taubatan nasuha. Ya taubatan nasuha itu kita berusaha menyesali seluruh dosa yang kita lakukan, kemudian kita berkomitmen ya, berkomitmen untuk tidak mengulanginya, kemudian kita menggantinya dengan amalan-amalan yang soleh dan kalau kesalahannya kepada manusia maka kita memohon maaf kepada manusia ataupun meminta halalnya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika kita mendapat hadiah beasiswa berupa uang apakah ada zakatnya? Jika ada berapa persen? Apakah ada nisabnya juga? Secara umum saya jawab secara umum bahasanya yang namanya harta benda yang dizakati adalah tatkala kita telah memiliki emas. Nisab emas adalah pendapat yang paling hati-hati 85 gram. Dan haulnya adalah satu tahun. Kalau kita memiliki emas sejumlah itu, kita simpan selama satu tahun dan tidak dan tidak apa namanya tidak berkurang, maka kita wajib menzakatinya. Nah maka ini di, dikiaskan ke sana. Kalau memang anti mendapatkan beasiswa dan kemudian anti menyimpannya sehingga mencapai e, jumlah senilai emas 80 5 gram selama satu tahun berarti anti wajib menzakati. Namun kalau tidak maka Allah taala tidak wajib menzakati. Tapi kalau seandainya anti mau sedekah infak itu tentunya baik. Bolehkah pergi umrah tanpa disertai mahram? Wallahu taala alam ya sepertinya tidak boleh. Ya tidak boleh. Secara umum eh, Rasulullah SAW melarang kita, eh, melarang para perempuan untuk pergi, ya bersafar illa wa maha du mahramin kecuali disertai dengan mahramnya. Bolehkah membantu seseorang menjauhkan barang dagangan, oh, menjualkan barang dagangan dan mengambil keuntungan dari selisih harga tersebut? Jawabnya eh, kata Rasulullah SAW bahwa manusia itu dia terikat dengan akadnya, ya dengan akadnya. Artinya kalau seorang telah membuat akad dengan saudaranya, maka akad itu harus dipenuhi. Maka dalam hal ini dilihat, seandainya semisal uh, Anda menjualkan barang saudaranya, ini harus diketahui, ya harus diketahui. Saudara Anda menitipkan barang dan mengatakan ini barang ini maksimal harus Anda jual 100 rupiah, maka Anda tidak boleh menjualnya lebih dari 100 rupiah. Namun ketika Anda menjual 100 rupiah nanti akan saya kasih persentase sekian persen. Maka kalau seperti itu keadaannya maka halal. Namun kalau menjualnya di luar kesepakatan maka tidak diperbolehkan. Ini e, pertanyaan terakhir dari yang kemarin ada dan ini kayaknya juga pertanyaan terakhir untuk hari ini. Yang pertanyaan hari ini apa ya belum bisa dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut menggiring mengiring acara pernikahan tetangga di tempat mempelai wanita. Setelah ijab kobul ternyata ada acara ritual temu manten yang memakai kembar mayang dan ritual lainnya. Saya tidak tahu kalau ada acara tersebut saya tidak keluar dari rumah tersebut tetapi saya ke belakang menunggu acara tersebut selesai. Eh, dengan saya ke belakang meskipun masih mendengar suara acara tersebut, apakah tindakan saya tersebut masih dikategorikan ikut acara tersebut meskipun saya belum bisa menghindari tetapi hati saya mengingkari. Apakah yang masih dikategorikan? Apakah saya masih dikategorikan melakukan kesyirikan dan amalan-amalan e, saya hapus semuanya, Ustaz? Nah, saya sendiri belum tahu ritual mengenai kembar mayang dan dan yang lainnya dan yang uh, anti sebutan saya tidak tahu konkretnya seperti apa. Namun seandainya itu adalah sebuah kemungkaran dan memang anti tidak bisa mengubahnya dan sudah keluar dari tempat tersebut, maka wallahu taala anti sudah tidak bersalah lagi. Karena kata Rasulullah SAW idza ra'a minkum mungkaron falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi fa dzalika iman. Siapapun di antara kalian yang melihat satu kemungkaran maka rubahlah dengan kekuasaanmu, dengan kekuatanmu, kalau tidak bisa maka dengan lisanmu dan kalau tidak bisa maka dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemah iman. Nah, apakah kemudian anti dikategorikan kesirikan? Maka saya tidak tahu apakah itu acaranya kesirikan ataukah tidak. Namun minimalnya seandainya itu amalan-amalan eh, yang bukan kesirikan dan memang anti telah berpas diri, maka tentunya anti tidaklah berdosa dan juga amalan-amalan nanti tidaklah dihapus semuanya. Ya. Bahkan kalau memang nanti sudah berlepas, ya amalan nanti tidak dihapus lantaran acara tersebut. Wallahu ta'ala. Ya, demikian yang kita baca pada kesempatan sore hari ini. Tentunya banyak sekali salah dan kurangnya karena kemudian saya pribadi. Namun kalau ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma minkum. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa amala wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh